malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Sebagian ahli tafsir memaknai sujud di sini bukan seperti halnya sujud kita manusia kepada Allah, tapi sujud dalam arti menghormat kepada Adam karena Adam telah diberi kelebihan oleh Allah dalam hal pengetahuan semua malaikat sujud kecuali iblis lam yakun minas sajidin. Iblis tidak termasuk yang ikut sujud. Dari ayat seperti ini tidak heran kalau kemudian memunculkan pendapat bahwa iblis itu berasal dari golongan malaikat malaikat yang tidak mau sujud kepada Adam mengikuti perintah Allah. Pendapat seperti itu tentu saja sulit diterima. Karena di surat Al-Kahfi 50 oleh Allah sudah dijelaskan asal usul iblis itu bukan dari golongan malaikat tapi kana minal jinni fafasako an amri rabbih. Iblis itu berasal dari golongan jin yang durhaka, yang menolak atas perintah Allah. Yang kedua, bertolak belakang dengan karakteristik malaikat, tabiat malaikat yang dijelaskan oleh Allah di surat At-Tahrim ayat 6. Malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah malaikat itu berbuat maksiat. Apa saja yang diperintahkan dikerjakan. Betapapun merajalelanya prostitusi nggak ada cerita malaikat jadi germo. Atau betapapun merajalelanya perjudian, tak ada cerita malaikat jadi agen atau jadi bandar. Kemudian di dalam hadis juga dijelaskan bahan baku yang berbeda. Kalau setan diciptakan dari api, sementara malaikat dari nur, dari cahaya. Kenapa kalimatnya semua malaikat sujud kecuali iblis? Dalam gramatika bahasa Arab, dalam ilmu nahu, Kalimat seperti itu disebutnya istisna munkoti. Pengecualian terputus. Dalam bahasa Indonesia bisa dibikin contoh seperti ini. Semua murid hadir. Kecuali sapi. Nah, sapi itu bukan murid. Semua malaikat sujud kecuali iblis. Iblis itu bukan malaikat. Ketika <clears throat> Oleh kemudian ada juga yang berpendapat bahwa iblis itu nanti di akhirat akan masuk surga. Ada juga profesor kita yang sudah meninggal yang mengatakan bahwa iblis itu tauhidnya paling hebat, akidahnya paling hebat. Sehingga nanti di akhirat iblis akan menjadi penghuni surga. Alasan sang profesor apa? Karena katanya iblis tidak mau disuruh sujud kepada Adam itu karena iblis tahu sujud itu hanya wajib kepada Allah. Tidak boleh sujud kepada sesama manusia. Jadi iblislah yang paling hebat akidahnya. Oleh sebab itu nanti di akhirat akan masuk surga. Saya tidak tahu sang profesor ini tahu alasan iblis tidak mau sujud seperti itu dari mana. Sebab di Quran jelas sekali aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Iblis itu membangkang dan kemudian sombong dan dia termasuk kelompok makhluk yang kafir. Masa ada makhluk kafir masuk surga? Ketika ditegur oleh Allah, "Ma mana'aka antas juda amartuka?" Iblis, apa yang menjadi penghalang kamu sampai tidak mau menghormat kepada Adam ketika aku suruh? Iblis berargumen, anak khairun minhu." Saya lebih hebat daripada Adam saya lebih baik daripada Adam. Nah ini yang saya maksud dengan dosa pertama yang dilakukan oleh makhluk adalah dosa menyombongkan diri. Alasan iblis merasa lebih baik dari Adam apa? Kholaqtani min nar wa tahu min tin. Engkau ya Allah telah menciptakan aku dari api sementara engkau menciptakan Adam dari tanah. Hanya karena perbedaan bahan baku kemudian iblis merasa lebih super daripada manusia. Oleh sebab itu kemudian iblis diusir. Fahbit minha. Keluarlah engkau dari surga ini. Fama yakunulaka antatakabbaru fiha. Tidak sepantasnya kamu menyombongkan diri di tempat yang mulia di surga ini. Fakhruj, keluar. Fa innaka minas engkau termasuk makhluk yang dihinakan. Iblis diusir dari surga karena sikap sombongnya itu. Oleh sebab itu, di dalam ajaran Islam kita dilarang untuk menjadi manusia yang sombong. Sombong karena memiliki kelebihan dibanding dengan orang lain. Nabi sampai menyatakan la yadhulul jannata Man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min khardalin min kibrin. Dijamin tidak akan masuk surga. Orang yang di dalam hatinya ada sedikit saja sifat sikap takabur, menyombongkan diri. Karena iblis juga sudah dikeluarkan dari surga karena sombong, maka manusia-manusia, makhluk-makhluk yang sombong tidak bisa masuk surga. Makhluk yang sudah menempati saja diusir. Ada seorang sahabat bertanya, Rasulullah ada seorang seseorang yang senang memakai baju bagus, pakai sendal bagus, pakai sepatu bagus, apa itu termasuk sombong? Nabi menjawab, Innallaha jamilun yuhibbud jamal. Allah itu indah, Allah senang kepada yang indah-indah. Jadi kalau kita senang memakai baju bagus, pakai sepatu bagus, asal tidak israf berlebihan, itu malah oleh Nabi setengah dianjurkan. Katakanlah dengan mengatakan Allah itu indah, Allah suka kepada yang indah-indah. Yang disebut kibir, takabur, sombong itu kata Nabi batrul hak wa ghamtun nas. Ia menolak kebenaran. Sudah dijelaskan nih argumentasinya. nih ayat Qur'annya, nih hadis nabinya. Tapi masih menolak juga. Itu kibir. Wa ghamtun nas karena punya, merasa punya kelebihan kemudian ia menghina kepada orang lain. Karena merasa kaya dia ngomong, ah kamu punya apa. Karena merasa pinter, ah kamu bisa apa. Itu sikap-sikap seperti itulah yang disebut kibir dalam pandangan Islam. Malah di kita mah aneh, banyak orang sangsara juga sombong. Padahal apa sih yang mau disombongkan? Kalau orang kaya sombong, masih mending sebenarnya dari satu sisi. Walaupun dalam Islam tetap saja diharamkan. Ternyata penyakit kibir ini, sombong ini, oleh iblis ditularkan kepada manusia. Dan makhluk yang pertama kali tertular disebutkan dalam Al-Quran, antara lain tentu saja, adalah tiga tokoh di antara umat Nabi Musa, yaitu Korun, Fir'aun, dan Haman. Korun oleh Allah diberi kelebihan harta, menjadi konglomerat, menjadi manusia super kaya. Fir'aun diberi kekuasaan yang tak terbatas, menjadi penguasa diktator absolut, dan Haman adalah seorang ilmuwan. Kalau sekarang yang menguasai IPTEK, ilmu pengetahuan dan teknologi. Walakot ja'ahum Musa bil Bayina Kepada ketiga tokoh ini oleh Allah disebutkan di surat Al-Ankabut 39 datang Nabi Musa membawa agama ajaran dari Allah Pas tak baru. Ketiga tokoh ini kemudian istikbar, berubah menjadi sombong. Karena merasa lebih kaya dari Musa, lebih berkuasa dari Nabi Musa, lebih pintar dari Nabi Musa, mereka menolak ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa. Wa maka Nusa diakin akhirnya ketiga-tiganya tidak ada yang luput dari hukuman Allah. Korun oleh Allah, pahosab Nabi wa bidarihil ardo di surat Al-Qasas 81. Oleh Allah dimasukkan ke dalam tanah, ditelan bumi dia dengan harta kekayaan dan istananya. Di pinggiran kota Kairo, Kairo di Mesir ada sebuah danau kecil dekat gurun, airnya tidak pernah kering. Orang Mesir banyak yang percaya di sanalah dulu korun oleh Allah dimasukkan ke dalam tanah. Makanya aneh ketika dulu kita punya Menteri Agama menggali harta korun di Bogor, ya tidak ketemu. Karena korun ditenggelamkannya di Kairo, dicari di Bogor, ya nggak nyambung. Kemudian Fir'aun juga sama, oleh Allah ditenggelamkan di laut, di Laut Merah. Itu dijelaskan antara lain di surat Yunus ayat 90 sampai 92. Kemudian Haman dihukum oleh Allah dengan dihujani batu. Ada juga yang mirip. Sekarang juga banyak orang-orang yang karena ilmunya, karena merasa dia jadi ulama, karena dia merasa jadi sarjana, kemudian sombong dengan ilmu pengetahuannya. Padahal di surat Yusuf ayat 82 Allah sudah mengingatkan, "Wa fauqa kulli dhi ilmin alim." Di atas orang yang pintar masih ada yang maha pintar. Seorang dokter dia paham betul soal ilmu pengobatan. Tapi belum tentu dia tahu soal ilmu tafsir misalnya. Seorang ulama paham soal pikir, soal tafsir, soal hadis. Tapi belum tentu dia paham soal e, nuklir misalnya. Karena masing-masing manusia ada kelebihan dan ada kekurangan. Oleh sebab itu, dalam ajaran Islam tidak ada tempat bagi orang-orang yang sombong karena oleh Allah telah diberi anugerah kelebihan tadi. Kemudian Bangsa Jerman pada zaman menaji pemerintahan rejim Adolf Hitler, juga pernah ditanamkan sikap chauvinistik. Merasa bahwa bangsa Jerman itu lebih tinggi daripada bangsa-bangsa lain. Sebagai keturunan bangsa Arya. Kemudian yang akhir-akhir ini kita juga menyaksikan bagaimana kesombongan bangsa Yahudi dengan gerakan Zionisnya itu. Padahal kalau dilihat dari sudut pandang nasab, keturunan, bangsa Yahudi dengan bangsa Arab itu masih bersaudara. Sama-sama keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bangsa Arab itu keturunan Nabi Ibrahim melalui istrinya Siti Hajar yang melahirkan putra Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail lah yang melahirkan bangsa Arab. Dari Siti Saroh, Nabi Ibrahim punya anak satu, yaitu Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ishak punya anak dua, salah satunya adalah Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub punya gelar, punya sebutan Israel, pilihan Tuhan, pilihan Allah. Nabi Yakub punya dua istri dan dua budak, dua hamba sahaya. Dari dua istri dan dua budak ini, Nabi Yakub punya anak dua belas laki semua Kedua belas anak ini punya keturunan semacam marga di Sumatera Utara atau Sumatera Barat. Istri yang pertama bernama Siti Lea. Dari Siti Lea Nabi Yakub punya anak enam. Yang pertama Robin menurunkan suku bangsa Rubini. Yang kedua Simeon menurunkan suku bangsa Simeoni. Yang ketiga Lewi menurunkan suku bangsa Lewia. Dari sini Nabi Musa lahir. Yang keempat, Yahuda menurunkan bangsa Yahudi. Kemudian yang kelima, Isahar menurunkan bangsa Isaharia. Dan yang keenam, Zebulon menurunkan suku bangsa Zablani. Istri kedua bernama Siti Rahel. Dari sini Nabi Yakub punya anak dua. Yang pertama Nabi Yusuf, Nabi yang ganteng. Itu menurunkan suku bangsa Yesevi. Dan yang kedua Bunyamin itu yang menurunkan Benyamin S. Bangsa Benyamin. Siti Lea juga punya budak hamba sahaya. Dulu boleh digauli oleh tuannya. Dari sini Nabi Yakub punya anak. Budak Siti Lea bernama Zilfa. Anaknya dua, yang pertama Gad menurunkan suku bangsa Gadiani. Dan yang kedua e, Naftal, e, eh, Isahar. Maaf, Asher menurunkan suku bangsa Asheri. Kemudian Siti Rahel juga punya budak namanya Bilha. Dari sini Nabi Yakub punya anak dua. Yang pertama Dan menurunkan suku Dani. Dan yang kedua Naftal menurunkan suku bangsa Naftali. Kedua belas keturunan inilah yang kemudian dijuluki dengan sebutan Bani Israel. Anak cucunya Nabi Yakub alaihissalam. Jadi kalau lihat nasab bangsa Arab dengan Yahudi itu sebenarnya bersaudara. Sama-sama keturunan Nabi Ibrahim dari ibu yang berbeda. Tapi karena Nabi Yakubnya punya sebutan Israel, kemudian anak keturunannya rupanya disebut Bani Israel, bani-nya sering tidak disebut jadi Israel, Israel, pilihan Tuhan, pilihan Tuhan. Dan inilah yang kemudian ditanamkan rupanya di keluarga Yahudi itu mereka sebagai bangsa pilihan. Ini bisa dilihat dari pernyataan Perdana Menteri Menahim Begin dulu. Saya baca di New York Daily News. Menahim Begin pernah mengomong, ras kami, bangsa kami, adalah ras pilihan. Kami adalah yang dipilih Tuhan di planet ini. Kami berbeda dengan ras-ras lain. Karena ras lain adalah serangga. Jadi bangsa Indonesia itu masuknya sama dengan ya lalat, capung gitu. Sebenarnya jika dibandingkan dengan ras kami, ras yang lain adalah binatang buas. Paling tinggi cuma binatang ternak. Nah, agak naik sedikit. Jadi sama dengan ayam, dengan kambing. Ras lain kami anggap hanya sekedar kotoran manusia. Kami memang ditakdirkan untuk memerintah ras-ras yang lebih rendah. Kerajaan kami adalah akan diperintah oleh para pemimpin kami dengan batangan besi. Ras lain akan menjilati kami dan menghamba kepada kami seperti hanya budak. Itu perasaan merasa lebih hebat. Kemudian seorang robi Yahudi, seorang pendeta Yahudi namanya Yakob Ferin juga ngomong satu juta orang Arab tidak lebih berarti dibanding seujung kuku orang Yahudi. Makanya mereka membombardir Lebanon dengan korban ribuan juga tidak masalah. Dianggapnya sama saja dengan membunuh tikus begitu, membantai ayam. Padahal Bani Israel ini sebuah bangsa yang dalam sejarah panjangnya selama berabad-abad pernah mengalami apa yang disebut dengan the great diaspora. Artinya hidup terlunta-lunta, tercerai-berai tanpa tanah air. Selama kurang lebih 100 tahun, mereka pernah tinggal di Mesir dengan tenang. Pada saat Nabi Yusuf alaihissalam menjadi raja muda di Mesir. Tapi sepeninggal Nabi Yusuf alaihissalam, kekuasaan di Mesir jatuh ke tangan Farao Fir'aun-Fir'aun Mesir, terutama pada masa dinasti Ramasis, lebih utama lagi pada masa Fir'aun bernama Tutmosis, Bani Israel ini ditindas, diperbudak. Di kalau ada presiden mau lewat dihampari karpet merah, katanya kalau Tutmosis mau lewat bukan dihampari karpet merah, tapi Bani Israel suruh berbaring lalu Fir'aun berjalan di atas perut Bani Israel. Setiap anak laki-laki Bani Israel harus dibunuh. Kemudian Nabi Musa dari suku Lewi membawa keluar Bani Israel ini dari Mesir dengan menyeberang Laut Merah yang dibelah dengan tongkat mukjizat Nabi Musa. Dibawa ke arah Palestina saat ini. Dulu bernama wilayah Kanaan. Tapi ketika oleh Nabi Musa diinstruksikan masuk memasuki wilayah Palestina itu. Bangsa ini menolak mentah-mentah. Dijelaskan di Quran oleh Allah di surat Al-Maidah ayat 24 sampai 26 dan sebelumnya juga. Kata Bani Israel waktu itu, "Ya Musa, inna lan nadhulaha abada." Musa, kami Bani Israel tidak akan pernah masuk ke Kanaan itu, ke Palestina itu. Selamanya. Madum tu fiha, madamu fiha. Selagi penduduk aslinya masih ada di dalam. Siapakah penduduk asli Palestina sebelum Bani Israel masuk? Menurut para ahli sejarah dan arkeolog modern, penduduk asli Palestina adalah bangsa Kanaan. Mereka sudah tinggal di wilayah itu sejak tahun 3000 sebelum Masehi. Sementara Nabi Musa membawa Bani Israel ke Kanaan itu pada tahun 1300 sebelum Masehi. Bangsa Kanaan itulah yang kemudian nantinya menjadi moyangnya bangsa Arab. Jadi sangatlah tidak benar kalau ada klaim bahwa Palestina adalah tanah leluhurnya bangsa Yahudi. Karena sebelum Yahudi masuk, sudah ada nenek moyang bangsa Arab. Malah kata Bani Israel kepada Nabi Musa, Idhab anta warabbuka pakotila inna hahuna Sana Musa pergi saja kamu dengan Allah berperang berdua melawan penduduk asli. Kami di sini mau menunggu saja. Sudah ditolong, diselamatkan dari penindasan Fir'aun, bukan malah berterima kasih. Sampai Nabi Musa sempat dibikin pusing dengan perilaku mereka, tercermin dari pernyataan Nabi Musa kepada Allah, Robbi la amliku nafsi, la amliku illa nafsi wa akhi. Ya Allah, saya tidak sanggup lagi menguasai, membimbing Bani Israel ini. Saya hanya mampu membimbing diri saya sendiri dan saudara saya yaitu Nabi Harun. Papruk bainana wa bainal qaumil fasikin. Ya Allah, sudahlah pisahkan saya dengan adik eh, saudara saya Harun dari orang-orang fasik, orang-orang durhaka ini. Maka kemudian Bani Israel oleh Allah dihukum karena pembangkangannya itu. Fa innaha muharramatun alaihim. Akhirnya tanah Palestina yang tadinya sudah dipersiapkan untuk tempat tinggal Bani Israel keluarnya dari Mesir diharamkan kepada mereka selama 40 tahun yatihu nafil ardi Bani Israel ini kesasar selama 40 tahun tidak bisa keluar dari gurun yang kemudian dikenal dengan sebutan gurun tih juga menyebut gurun tiah diambil dari ayat Al-Quran yatihuna fil ar. Mereka berputar-putar saja di gurun dengan berbekal dua makanan dua macam saja, mana dan salwa. Tahun 1040 sampai tahun 935 sebelum Masehi, Bani Israel kemudian bisa tenang lagi hidup di Palestina di Kanaan itu ketika Nabi Daud dan Nabi Sulaiman oleh Allah diutus di tengah mereka. Bahkan di Palestina sempat berdiri dua kerajaan. Kerajaan pertama bernama Kerajaan Yudea atau Kerajaan Yahudi. Berpusat di Yerusalem. Pada saat itulah konon kabarnya dibangun yang disebut Al-Aqsa atau Haikal Sulaiman. Kemudian ada satu lagi kerajaan Israel yang dibangun oleh sebelas keturunan Nabi Yakub selain Yahudi berpusat di Samaria. Tapi sejak saat itulah Palestina yang merupakan wilayah gurun gersang itu menjadi rebutan bangsa-bangsa di sekelilingnya. Datang pasukan Raja Tiglat Pilasar dari Assyria menghancurkan kerajaan Yahudi itu. Bani Israel diangkut kemudian dibuang ke Assyria. Setelah mereka balik bisa kembali lagi ke Palestina, datang Raja Nebukadnezar dari Babilonia menghancurkan Palestina. Bani Israel Yahudi dibuang ke Babilon. Ketika Sirus Agung menaklukkan Babilonia, Sirus Agung dari Persia mengizinkan Bani Israel kembali ke Palestina. Tidak, belum juga tenang hidup mereka, datang pasukan Kaisar Romawi memburu bangsa Yahudi ini mereka kemudian kabur. Nah ini yang disebut dengan diaspora itu. Sebagian ada yang ke Mesir, sebagian ke Afrika Utara, sebagian lagi malah ke Eropa. Bahkan konon kabarnya pada saat terjadi perang dunia kedua, bangsa Yahudi ini pernah dibantai secara kejam oleh Nazi Jerman dalam peristiwa Holocaust yang katanya jumlahnya hampir mencapai 6 juta, tapi sekarang banyak pihak yang meragukan jumlah itu. Itu katanya sengaja di blow up, dibikin besar upaya Zionis untuk menarik simpati masyarakat dunia. Di dalam Al-Quran, eh, maaf, eh, di kota Madinah dulu ada tiga kubilah Yahudi menempati Bukit Khaybar. Di sana ada tiga kubilah Yahudi namanya Bani Quraidoh. Bani Nadir, Bani Kohenuko. Oleh Nabi diajak berdamai. Dan mereka sepakat untuk membuat perdamaian. Tapi ternyata di belakang Yahudi ini berkhianat. Mereka berkolaborasi, bekerja sama dengan kafir Quraisy menyerang Islam. Maka oleh Nabi bangsa Yahudi di Khaybar ini kemudian diserang dan diusir. Walaupun ada seorang keturunan Yahudi yang kemudian dinikah oleh Nabi di Khaybar itu yang yang bernama Siti Sofia binti Huyai. Itu satu-satunya istri Nabi dari keturunan Yahudi. Mereka itu bukan penduduk asli Madinah. Mereka adalah pendatang dari Palestina, dari Kanaan. Karena mereka sudah membaca dalam kitab Taurat mereka. Bahwa Nabi akhir zaman akan muncul di sekitar Madinah itu. Ketika bangsa Yahudi Zionis di Amerika berhasil menaikkan oh, ini puncak kesuksesan gerakan Zionis di Amerika yaitu mengangkat seorang Yahudi menjadi presiden Amerika yaitu presiden Franklin Roosevelt Roosevelt itu marga Yahudi nah Roosevelt pernah menemui Raja Saud dari Arab Saudi maksudnya apa mau membeli kota Madinah dengan penawaran eh, uang 20 juta pound emas untuk apa? Untuk tanah air bangsa Yahudi. Tapi oleh Raja Saud ditolak mentah-mentah. Alasan Roosevelt karena dulu Madinah adalah tanah airnya bangsa Yahudi. Padahal bukan, mereka itu pendatang. Jadi logikanya orang Yahudi itu berpikir begitu. Jangan-jangan kalau dulu di Gasibu ada Yahudi, ya Gasibu juga akan diklaim sebagai tanah airnya Yahudi. Di Quran memang dijelaskan Bani Israel itu pernah diberi kelebihan oleh Allah. Seperti di muat di surat Al-Baqarah ayat 47. Allah mengingatkan, Ya Bani Israel, adkuru allati an'amtu alaikum. Wahai Bani Israel, ingatlah kamu akan nikmat yang pernah aku berikan kepada kamu. Wa anni faddaltukum alal alamin. Dan aku pernah melebihkan kamu di atas bangsa-bangsa lain di dunia. Nah ini tentu saja bukan berarti Bani Israel itu sampai sekarang dianggap dilebihkan oleh Allah dalam segala hal. Dilebihkan itu pada masanya. Bahkan di surat Al-Jathiyah ayat 16 oleh Allah dirinci apa yang dimaksud dengan Bani Israel oleh Allah diberi kelebihan itu. Allah berfirman Walakod atayna bani al kitabah. Kami telah memberikan kepada Bani Israel kelebihan. Pertama, mereka diberi Alkitab. Dengan diberi kitab Taurat. Wal hukma, mereka pernah diberi kekuasaan. Ada tiga nabi yang merangkap jadi raja dari Bani Israel. Pertama Nabi Yusuf. Yang kedua Nabi Daud. Yang ketiga Nabi Sulaiman. Kemudian wan nubuwata Bani Israel itu diberi keistimewaan, dikirim banyak nabi. Di dalam Sahih Bukhari diriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kanat banu Israel suhumul ambia. Yang namanya Bani Israel itu terus menerus dibimbing, dipimpin, dikawal oleh nabi-nabi. Kullama halakan nabiun, kholapahu nabiun. Setiap seorang nabi wafat, Allah ngutus nabi berikutnya, nabi pengganti. Kalau dibanding dengan Arab yang sering disebut Arab jahiliyah, Arab jahiliyah. Ternyata nabi yang diutus kepada Arab jahiliyah tercatat dalam sejarah cuma seorang. Hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bani Israel, saya baca di dalam All Scripture is inspired of God, terbitan tahun 1963, halaman 294-296, di sana disebutkan nama-nama nabi dan rasul yang pernah diutus oleh Allah kepada Bani Israel tercatat 24 nabi dan rasul. Saya tidak tahu kenapa Bani Israel terus-terusan dikirim nabi itu. Apakah saking solehnya atau saking gejulnya gitu. Saking kupurnya gitu. So, kalau logika kita kan kalau ada kelas murid satu kelas cukup gurunya seorang, dengan kelas yang satu gurunya harus lima orang. Kira-kira pertanda apa nih kelas yang gurunya harus lima itu gitu. Di, di, di, di all scripture itu disebutkan nabi-nabi yang pernah diutus kepada Bani Israel. Dengan tahunnya, walaupun pakai kurang lebih. Lebih kurang. Tahun 1300, dua nabi diutus sekaligus. Musa dan Harun. 1028 Nabi Salil, 1013 Nabi Daud, 937 sebelum Masehi maksudnya Nabi Sulaiman, tahun 852 Nabi Yunus, tahun 820 Nabi Jul, 811 Nabi Amos, tahun 775 Nabi Isaiah 745 Nabi Hosea, tahun 716 Nabi Micah, tahun 648 Nabi Jeb hanya, tahun 633 Nabi Nahum, Tahun 628 Nabi Habakuk. Tahun 607 Nabi Jeremia. Mungkin ini saudaranya Jeremy Teti. Penyiar Metro TV. Tahun 591 Nabi Ezekiel. Tahun 536 Nabi Daniel yang makamnya ada di kota Iskandaria. Tahun 521 Nabi Hajai. Tahun 519 Nabi Zakaria. Tahun 460 Nabi Ezra Tahun 443 Nabi Nehemia, tahun 430 Nabi Malaihi, tahun 2 sebelum Masehi Nabi Yahya dan tahun 1 Masehi Nabi Isa alaihissalam. 24 nabi. Ini yang dimaksud bahwa Bani Israel oleh Allah diberi kelebihan itu itu diberi Toret, kemudian pernah diberi kekuasaan jadi raja, Dikirim banyak nabi dan yang terakhir warzaqnahum minat thayyibat. Mereka pernah oleh Allah diberi rizki-rizki yang baik. Tapi kemudian di Quran disebutkan karena kekupuran mereka mereka kemudian ditimpakan kehinaan. Wa dzurribat alaihimudzillatu wal maskanatu wa ba'u bighadabin minallah Kemudian kepada Bani Israel, kepada Yahudi khususnya oleh Allah ditimpakan adillah, kehinaan. Menurut ahli bahasa, zillah dengan zullah itu beda. Kalau zillah itu dihina orang karena memang kelakuannya patut dihina. Seperti Yahudi. Pantas dihina. Karena melihat perilakunya. Nabi Muhammad adalah manusia mulia. Tapi oleh kafir Quraisy juga dihina itu namanya zullah. Dihina padahal bukan orang yang hina, orang yang mulia. Nah Yahudi ini masuknya ke kelompok dillah menurut Quran. Dan mereka kembali dengan kebencian dari Allah. Disebabkan apa? Pertama, annahum kanu yakfuruna bi ayatillah. Mereka kupur menolak agama Allah. Dan yang kedua, wa yaqtuluna nabiyyina bi haqq. Mereka membunuh beberapa orang nabi padahal itu tidak dibenarkan. Saya baca di tafsir al marohi ada tiga orang nabi yang pernah dibunuh oleh Bani Israel. Di antaranya adalah Nabi Zakaria dan Nabi Yahya alaihi wassalam. Kemudian itu Al-Baqarah 61, Al-Baqarah 65 lebih keras lagi. Walakad alim tumuladi naatadau atadau minkum pisabti. Kalian telah tahu tentang orang-orang di antara kamu yang melewati batas pada hari Sabtu. Yaitu orang-orang Yahudi yang merubah ibadah yang asalnya diwajibkan hari Jumat kemudian dipindahkan ke hari Sabtu. Saya baca di dalam Sahih Bukhari, Nabi menjelaskan pahada yaumuhum hari Jumat ini dulunya adalah hari ibadahnya Yahudi dan Kristen. Fakhtalafu fihi. Mereka berselisih di tentang hari Jumat itu Fahadan Allah bihadal yaum. Lalu Allah memberi hidayah kepada kita untuk ibadah mingguan pada hari Jumat. Pahum lana tabaon. Akhirnya mereka jadi ngikutin kita. Pal Yahudu God, Yahudi jadi besoknya, yaitu hari Sabtu. Wan Nasoro ba'da Godin dan Kristen besoknya lagi, yaitu hari Ahad. Panahnul akhirun wasabi kuna yomal kiamah. Oleh sebab itu kata Nabi, kita ini umat Islam datang ke dunia paling akhir, belakangan, tapi dihisap nanti duluan. Jadi hisaban itu antriannya nanti seperti hari hari ibadah mingguan. Islam Jumat, Yahudi Sabtu, Kristen Ahad. Jadi kita dulu yang dihisap itu Muslim dulu, kemudian Yahudi, selesai Yahudi baru Kristen, nah baru setelah Kristen agama-agama yang tidak terdaftar. Makanya insya Allah kita ini umat Islam kalau masuk surga paling dulu. Karena dihisabnya duluan. Dan kalau masuk neraka juga, ya itu mah resiko pak. Kemudian oleh Allah dikutuk, dilaknat ternyata Bani Israel ini dengan pernyataan Hmm, Fakulna lahum, kemudian aku katakan kepada mereka, kunu kirodatan hosiin. Jadilah kamu monyet-monyet yang hina. Hosiin, bukan hosiin. Kalau hosiin husu tidak ada monyet husu Hosiin, monyet-monyet yang hina. Sebagian ulama tafsir menerangkan Dulu bangsa Yahudi itu oleh Allah dirubah wujudnya dari manusia jadi kera, jadi monyet. Tapi hanya berlangsung tiga hari katanya. Kemudian mati dan tidak beranak. Kalau pendapat ini diikuti, susah diterima. Kalau bangsa Yahudi berubah jadi monyet selama tiga hari, terus mati, tidak punya anak, lantas Yahudi yang ada sekarang anak siapa? Sebab tidak ada orang Sunda melahirkan Yahudi. Kalau orang sudah melahirkan kelakuannya kayak Yahudi mah banyak gitu. Kemudian yang lebih e, ini bisa diterima penjelasan ahli tafsir yang menyebutkan Yahudi itu dikutuk jadi monyet bukan berubah wujud. Tetap wujudnya manusia tapi yang berubah adalah kelakuannya, akhlaknya. Nah, karena mereka mengalami apa yang disebut grid diaspora selama beratus-ratus tahun, berabad-abad, tidak punya tanah air, ada seorang wartawan Yahudi asal Austria bernama Theodor Herzl pada tahun 1896 dia mendirikan sebuah gerakan Yahudi internasional yang disebut dengan gerakan Zionis dengan mengambil nama sebuah bukit di Yerusalem Bukit Zion dengan sebuah doktrin pertama berbunyi sebuah tanah tanpa manusia untuk manusia tanpa tanah. Sebuah tanah tanpa manusia mencari lokasi yang kosong untuk manusia tanpa tanah yaitu bangsa Yahudi. Tapi dengan nama Zionisme sebenarnya yang dimaksud dengan tanah tanpa manusia sudah jelas arahnya itu ke Palestina. Padahal itu bukan tanah tanpa manusia. Pada saat Palestina di bawah kekuasaan khilafah Islam, khilafah Turki Utsmani, pada zaman Sultan Abdul Hamid jadi khalifah, gerakan Zionis ini mulai melakukan pendekatan kepada sang sultan, meminta izin untuk membeli lahan di Palestina bagi pemukiman Yahudi, tapi selalu ditolak. Pada waktu terjadi Perang Dunia Pertama, Palestina jatuh ke tangan Inggris. Inggris menguasai Palestina selama 30 tahun dari tahun 1919 sampai 1949. Nah, inilah yang menjadi peluang paling besar bagi gerakan Zionis dengan melakukan pendekatan kepada penguasa Inggris untuk memberikan Palestina sebagai tanah air mereka. Awalnya kerajaan Inggris menawarkan Uganda sebagai tanah air bagi bangsa Yahudi. Dulu dikenal dengan istilah Uganda Plan. Tapi kaum Zionis itu menolak karena mereka tetap menginginkan Palestina dengan empat alasan. Yang saya baca di e, alasan mereka itu ada empat. Pertama, the futurist prediction. Para nabi katanya sudah meramalkan bahwa mereka akan kembali dari Babilonia ke Yerusalem. Yang kedua, divine promise. Allah pernah menjanjikan kepada Nabi Ibrahim akan memberikan Palestina itu sebagai tanah air mereka. Saya mencari-cari di kitab Toret mereka, memang ada kalimat seperti itu, tapi jelas arahnya bukan hanya kepada Yahudi. Kalimat itu berbunyi, pada hari itu Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram, dengan Nabi Ibrahim, serta berfirman, kepada keturunan ku berikan negeri ini mulai dari sungai Mesir yaitu sungai Nil sampai ke sungai yang besar itu yaitu sungai Efrat. Jadi gerakan Zionis ini berargumen dengan kitab suci itu alasannya divine promise Allah sudah menjanjikan bahwa bangsa Yahudi akan punya sebuah negara yang kemudian oleh mereka diberi nama the Jewish State Eretz Israel Negara Isra, negara Yahudi Israel Raya yang batasnya membentang dari sungai Nil di Mesir sampai Efrat di Irak. Jadi bukan negara kecil yang sekarang Pak cita-cita mereka itu. Dan Irak sebenarnya sudah di tangan karena sudah digempur oleh Amerika. Padahal di dalam kalaupun benar ayat kitab Taurat itu kalimatnya itu kepada keturunan mula, keturunan Nabi Ibrahim bukan hanya Yahudi tapi juga bangsa Arab. Oleh sebab itu alasan itu sebenarnya tidak bisa diterima. Kemudian yang ketiga alasan mereka adalah historical right katanya. Karena punya hak sejarah dulu di Palestina ada dua kerajaan Yahudi. Dan yang keempat chosen people. Kami ini adalah bangsa pilihan. Karena merasa sebagai bangsa pilihan maka ditanamkan doktrin untuk merendahkan, menindas, memeras bangsa-bangsa lain di dunia. Itu sepintas yang bisa saya sampaikan dari sikap takabur ini yang kemudian gerakan Zionis ini juga bukan hanya menjadikan bangsa Arab menjadi korban, tapi juga Amerika kita tahu menjadi korban kedua setelah Arab karena dari berbagai fakta yang kita saksikan Zionis itu sudah menguasai berbagai lapangan vital di Amerika sehingga apapun kebijakan Amerika akan sangat mendukung gerakan Zionis ini. Hanya kita yakin saja bahwa Fir'aun, Korun, Haman juga karena kesombongannya wa makanu sabiqin. Mereka ternyata tidak luput dari hukuman Allah. Sekarang memang Yahudi tahu umat Islam itu kalau dibantai paling cuma demo. Membakar bendera, membakar keranda, membakar uh, uh, boneka. Ya, setelah itu diam. Padahal jumlah Yahudi di dunia sekarang ini hanya sekitar 12 juta. Tapi mereka berani mempermainkan umat Islam yang jumlahnya kurang lebih 1,3 miliar. Karena umat Islam kondisinya dalam keadaan lemah. Oleh sebab itu Pak Mahathir Muhammad dalam KTT OKI Oktober 2003 di Kuala Lumpur mengatakan bangsa Yahudi dulu dibunuh oleh bangsa Jerman. 6 juta katanya. Mestinya kalau mau balas dendam bukan ke bangsa Arab. Mestinya kepada bangsa Eropa. Tapi aneh mereka kemudian membalas kepada bangsa Arab. Sekarang katanya dunia dikendalikan oleh bangsa Yahudi dengan melalui cara proksi. Proksi itu meminjam tangan karena dia 12 juta harus mempermainkan 1,3 miliar, maka mereka memanfaatkan kekuatan besar Nasrani yang ada di Amerika, di Eropa, dan di Australia untuk menggebuk Islam. Oleh sebab itu tidak ada cara sekarang saya kira yang paling efektif kecuali kita menyerahkan semuanya kepada Allah melalui bantuan doa dari kita orang-orang muslimin mukminin yang ada di mana saja baik di dalam solat maupun di luar solat mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku lukuli hadha wa astagfirullah walakum wal afu minkum. Rabbana hablana min aswajina wa dhurriyatina qurrata ayun lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Allahumma alif bainahum wa, wa Allahumma aslih data bainihim. Allahumma ansur ala aduwika wa aduwihim. Allahumma anji wansuril muslimina fi Filistin wa Lubnan. Allahumma anji wansuril muslimina fi Filistin wa Lubnan. Allahumma alaika bi Zionis Israel wa man nasarahum. Allahumma alaika bi Zionis Israel wa man nasarahum. Allahumma alaika bi Zionis Israel wa man nasarahum. Allahumma asdud wat ataka alaihim wa zalzil baina aqdamihim wa anjil bihim ba'sakal ladzi la tarudduhu anil qaumil mujrimin amin ya rabbal alamin aku qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum warahmatullahi